فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kata beliau alhamdulillahi rabbil alamin hakama bil maut ala banil insan bahwa Allah Jalla ala telah menghukumi kematian bagi setiap manusia. Dan ini yang Allah dalam surah Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Ya, bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini fan, ay halik, akan sirna. Ya, akan mati wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram namun yang kekal adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan artinya ini merupakan sebuah ketentuan ya Allah menetapkan bahwa semua yang bernyawa ya di atas muka bumi akan fan akan mati ya kullu nafsin zaiqatul maut ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al maut kematian ya nggak ada yang kekal ya termasuk kita ada pun yang kekal abadi yang akan sirna hanya Allah Jalla wa ala wa ba'dal al maut yud'auna fil qubur ila yaumil ba'thi wan nusyur yang kemudian setelah manusia mereka mengalami kematian mereka akan dilepas dan akan diantar ya, menuju ke kuburan ya sampai terjadinya yaumul ba'ats ya, hari kebangkitan dan hari perhitungan amal ثم ينتقلون منها إلى دار القرار في الجنة أو النار yang kemudian setelah itu mereka akan berpindah ya dari alam barzakh, alam kubur menuju darul qarar yaitu negeri kekekalan. Ya, di sini hanya dua. Negeri al-qarar, imma syurga wa imma neraka. ولما كان للميت بعد وفاته أحكام شرعية من تغسيل وتكفين وحمل ودفن اختصرنا هذه الأحكام من كلام الفقهاء في هذه الصفحات القليلة allati nuqaddimuha liman yatawallawna al-qiyama bin tanfidhi hadhihi al-ahkam bi ikhwanihim al-mauta hatta yuadduha ala basira insyaallah. Nah, dan ketika ya, seorang mayit setelah dia dipastikan meninggal ini memiliki hukum-hukum syar'i baik dalam hal pemandian ya pengkafanan demikian pula dibawa ya ke kuburan sampai dikuburkan ya maka kata beliau kami meringkas tentang hukum-hukum ini dan kami ambil dari beberapa pendapat para fuqaha dalam masalah ini ya, pada beberapa lembar yang sedikit ini dan kami persembahkan untuk ya orang-orang yang mereka bertugas melaksanakan hukum-hukum ini terhadap saudara mereka yang telah meninggal ya sehingga mereka bisa melaksanakan hukum-hukum ini di atas ilmu di atas basirah insyaallah wa nas'alullah lana wa lahum mazid ajri was-sawabi wal-ilmi nafii wal-amali salih innahu samiun mujib wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Nah, kemudian disebutkan oleh beliau pada fasal yang pertama al-istijadu lil mauti ya persiapan untuk menghadapi kematian nah dan ini termasuk akidah ya, kaum muslimin yang membedakan dengan orang-orang kafir di mana kaum muslimin meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada yang namanya ya hari kebangkitan hari perhitungan amal ya, hari di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu seringkali ya Allah ingatkan tentang masalah ini ya dikaitkan dengan sebuah amalan ibadah. Seperti Allah nyatakan dalam suratul Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Ya, Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam teladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya di dalam ayat ini ya ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dikaitkan dengan al iman billah wal yaumil akhir artinya nggak akan sukses dan nggak akan berhasil dan nggak akan istiqomah ketika seseorang bertekad untuk ittiba'us sunnah dalam kondisi nggak ikhlas dalam kondisi nggak beriman kepada Allah dan hari akhir dalam kondisi nggak jujur ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang dia mengharapkan dunia, jabatan, posisi, popularitas, ketika itiba sunnah akan hengkang, akan lepas dan nggak akan istiqomah. Ya, sehingga di sini disebutkan dikaitkan itiba sunnah dengan alimanu billahi wal yaumil akhir. Nah, demikian pula di dalam hadis yang sahih mutafakun alaihi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang masyhur ya kata Nabi man kana yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan atau yasmut ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam ya demikian pula dilanjutkan dengan yang setelahnya ya yang sama dengan yang sebelumnya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia fal yukrim jarahu. Ya, dia muliakan tetangganya. Ya. Nah, fal yukrim Dia muliakan ya, tamunya. Dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Ya, dan ini tentunya membutuhkan persiapan. Kata beliau, kuping kabur. Kata beliau, Hafidhullah yusannul iktharu min zikril mauti wal istidadu lahu. Ya, disunahkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, sehingga al-ikthar ya, fi zikril maut ini termasuk sunnah. Ya, bahkan termasuk sunnatul mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yaitu memperbanyak mengingat kematian. Ya, sehingga tentunya sebuah kesalahan ya, ketika seorang muslim merasa jenuh ya, ketika mengingat kematian ketika mendengarkan ceramah khutbah ya, menjelaskan tentang hari kebangkitan, menerangkan tentang ya, kengerian kematian, sakaratul maut, merasa jenuh, ah, ini lagi, ini lagi. Ini berarti menunjukkan halal. Ya, ada penyakit dalam hatinya. Kalau dia beriman, maka dia bersyukur ada yang mengingatkan tentang kematian. Dan bahkan ini termasuk sunnah. Ya, wal isti'dadu lahu demikian pula termasuk sunnah ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian oleh karena itu ya, Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi aksiru min zikri hadhi min ladzat yakni maut ya hendaklah kalian memperbanyak untuk niat kematian hadhi min ladzat penghancur kelezatan nah yaitu kematian ini perintah dari Nabi. Ya, menunjukkan anjuran yang kuat dari Nabi. Ya, menunjukkan sunnah untuk memperbanyak niat kematian. Rahul khamsatu bi asanid as-sahihah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhuma. Nah, kemudian kata beliau, wa yubahul ilaj wat tadawi bil mubah ya, ketika seseorang ya, diberikan ujian berupa penyakit kata beliau termasuk hal yang dibolehkan untuk berobat ya dengan hal-hal yang mubah yang dibolehkan secara syar'i para ulama dalam hal ini menjelaskan tentang hukum berobat ya, ketika seseorang tertimpa penyakit ya, ada tiga pendapat yang masyhur dalam hal ini ya pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur para ulama yaitu mustahab ya disunahkan seseorang ketika sakit untuk berobat nah oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam ibadah Allah tadawau ya wala tadadau biharam wahai hamba Allah hendaklah kalian berobat wala tadawau biharam namun jangan kalian berobat ya dengan sesuatu yang haram. Perintah dari Nabi ya kepada kaum muslimin ketika sakit untuk berobat. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan ya hukumnya mubah, ya, boleh. Ya, ini tidak dianjurkan dan tidak pula diharamkan. Mubah Ya, boleh. Nah. Dan pendapat yang ketiga menyebutkan tarkuhu aula. Ya. Meninggalkan untuk berobat, yang tidak berobat, ini lebih afdal. Walhasil, sebagian ulama dan itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa pendapat jumhur ini akwa ya, pendapat jumhur para ulama lebih kuat. Kenapa? Perintah dari Nabi. Ya. Dan pendapat mereka yang menyebutkan bahwa hukumnya berobat adalah sunnah mustahab, yaitu apabila pengobatan tersebut dilakukan dengan hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, bukan dengan sesuatu yang haram. Ya. Makanya kata Nabi, "Wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, tadawau, berobatlah kalian." Namun jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Lalu sebagian ya, pendapat yang menyebutkan bahwa meninggalkan untuk berobat ini lebih afdal berhujah dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi menjelaskan tentang adanya 70 ribu ya kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ya. Di mana yang Nabi sebutkan di antara cirinya humul ladina la yastarqun wa la yaktawun. Ya. Wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ada empat sifat yang Nabi sebutkan terkait dengan kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Yang pertama, la yastarqun. Mereka tidak istirqa. Yaitu tidak minta untuk dirupiah. Yang kedua, wala yaktabun. Ya, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara gai. Ya. Demikian pula di antara maknanya mereka tidak meminta untuk dikai. Sifat yang ketiga wala yatatayyarun dan mereka tidak bertatayyur ya menganggap sial sesuatu karena sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang disaksikan atau yang dirasakan ya wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya kepada Allah bertawakal dan sebagian menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ketika mereka tidak berobat pada saat sakit mereka termasuk ya dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa ada dan tanpa diadab. Maka dijawab oleh para ulama bahwa hadis ini tidak menunjukkan ya keafdalan, keutamaan untuk tidak berobat ketika sakit. Namun yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini adalah ketika seseorang tidak minta dirupiah. Satu dan tidak minta diobati dengan cara kai dua ya dan tidak bertatoyur ini saja adapun pengobatan yang mubah yang lainnya tidak Nabi sebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa adapun berobat ya ketika sakit dengan sesuatu yang mubah ya secara syar'i adapun menurut tinjauan klinis ya maka dibolehkan bahkan Nabi anjurkan ya dan itu yang zahir wallahu alam kata beliau rahimahullah atau hafizahullah wa yubahul ilaj wat tadawi bil mubah ya, dibolehkan ketika seorang sakit untuk berobat dengan sesuatu yang mubah ya mubah secara syar'i ataupun secara tajrubi secara pengalaman secara syar'i misalkan dengan apa dengan cara rukyah, ya enggak? Ini kan termasuk pengobatan atau dengan ya apa yang masyhur habatus sauda ya apalagi dengan madu ya apalagi minyak zaitun ya zam-zam dan yang lain yang disebutkan secara nafs bahwa ini termasuk pengobatan syar'i atau secara tajrubi pengalaman ya pengamatan para dokter tim medis ya, bahwa ini obat terbukti ada pengaruhnya terhadap penyakit ini. Maka ini boleh. Ini mubah. Nah, Adapun yang haram kata beliau li anna Allah ma anzala da'an illa wa anzala bihi wa anzala lahu shifaan. Karena Allah ya tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan pasti telah menurunkan obatnya. Ini sudah ya sunnatullah. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Dan penyakit demikian pula obatnya Allah yang menciptakan. Hanya saja ada sebagian manusia yang mengetahui ya, ini penyakit, ini obatnya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Sifatnya nisbi. Ya. Kalau ada sekarang yang mengatakan bahwa penyakit DBD misalkan, demam berdarah nggak ada obatnya. Ya, Menurut dia ya mungkin. Padahal semuanya ada. Namun manusia belum mengetahuinya. Ya, demikian pula obat-obat ataupun penyakit yang lainnya. Pasti ada obatnya. Wala yajuzu tadawi bil muharram min ma'kulin wa ghairihi kal khamri wan ya, dan tidak dibolehkan untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Baik berupa makanan ya atau yang lainnya seperti homer ya, atau benda-benda najis bangkai ya nah berobat dengan ha, sesuatu yang ada pada hewan yang diperintahkan di dalam syariat untuk dibunuh ya haram hukumnya nggak boleh nah membunuhnya saja diharamkan nggak boleh apalagi berobat dengan hewan tadi ular misalkan ya apa hukum membunuh ular ya diperintahkan dianjurkan hukum berobat dengan ular ya nggak boleh ya katanya ada empedunya misalkan ya untuk obat ini dan itu nggak boleh kenapa ular diperintahkan untuk dibunuh ya apalagi nah, tokek misalkan ya tahu tokek ya ya kakaknya cicak hmm. diperintah untuk dibunuh nggak boleh berobat dengan tokek ya nah atau yang lainnya hmm? atau yang dilarang untuk dibunuh seperti apa kodok ya katanya obat kuat nih ya, kodok <laughs> ya kodok yang <laughs> kayak orang fitness itu ya nah montok mahal harganya enak di sate haram nggak boleh nah baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dijadikan obat obat ya nah atau yang lainnya wallahu alam kemudian lima fi sahih Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata Nabi innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha ya Allah tidak menjadikan obat ya pada penyakit yang menimpa umatku pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Nah, sehingga kalau misalkan ya ada cerita masyarakat ini empedu ya ular kobra ini bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu tidak dusta ya nah nggak benernya seperti itu kenapa karena ular sendiri haram ya, untuk jadikan sebagai obat. Bahkan diperintah untuk dibunuh. Dan nah, ini sebagai obat. Sehingga klaim tadi ini tidak benar. Ya, nggak sah. Syariat yang membatalkannya. Nah, wa kadala yajuzu tadawi bima yukhillu fil aqidati min as-sihri wa sya'wadati wa dzabhi li ghairillah. Ya, demikian pula ini ketentuan dalam hal berobat, ya tidak boleh untuk berobat dengan sesuatu yang bisa merusak akidah seorang muslim. Ya. Baik minta pengobatan kepada seorang tukang sihir. Ya. Nah. Demikian pula sya'wadah praktek perdukunan. Ya, sakit ini, sakit itu, ya, kepala pusing, perut sakit, demam, datang ke dukun, nggak boleh datang ke tukang sihir nggak boleh ya lah ini tapi saya ini sedang dipelet ini rasanya lain ini saya diguna-guna ini ya. gimana boleh nggak berobat ya. datang kepada para dukun kepada tukang sihir nggak boleh tidak dibolehkan ya. bahkan Nabi mengancam barang siapa mendatangi seorang dukun ataupun tukang ramal ya baru datang saja maka lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam nggak akan diterima ini baru datang ya dan bertanya terlebih ketika dia membenarkan ya membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi dia benarkan percaya ya nah hukumannya lebih berat lagi faqad kafara bima anzala ala Muhammadin alaihi salatu wassalam dia teranggap kafir ya kufur dengan apa yang telah Nabi ya dapatkan dari Allah Jalla wa ala berupa wahyu. Demikian pula tidak boleh ya melakukan pengobatan dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Wa kuhan wal munajjimin. Demikian pula nggak boleh ya berobat dengan cara mendatangi para dukun dan ahli perbintangan. Ahli perbintangan mereka yang menjadikan letak dan posisi ya, bintang-bintang tertentu dikaitkan dengan kejadian alam. Nah, ini kalau bintang itu muncul di sana, besok hujan. Ya. Itu bintang, ya. Kalau terang seperti itu, ini tanda ya kebahagiaan akan datang kemenangan. Ya, datang satu kenikmatan dan seterusnya. Ya, dikaitkan dengan kejadian alam dan ini batil Kemudian wajibu 'alal marid at-taubatu ila Allah li'annaha wajibatun fi kulli halin wa fi halil maradi akad. Dan wajib bagi orang yang sakit untuk bertobat kepada Allah. Ya. Ketika sakit harus ingat ya bahwa ya, dia adalah hamba Allah. Bainal khauf roja. Hendaknya seorang yang sakit dia memiliki dua ya sikap yaitu benel khauf war antara rasa harap dan rasa takut. Nah, berharap agar dia mendapatkan ampunan dari Allah dan takut jangan sampai dosanya nggak diampuni oleh Allah. Berharap agar dia termasuk ahli jannah. Al khauf takut jangan sampai dia termasuk ahli nar penghuni neraka. Ya, sehingga ini perasaan orang sakit. Ya. Bainal khawf roja. Kenapa dia diwajibkan untuk taubat? Karena itu wajib pada setiap kondisinya. Terlebih ketika dia sakit. Ya. Nah, dan ini bukan berarti bahwa taubat itu hanya diwajibkan bagi orang sakit saja. Ya. Ketika sakit baru ingat mati. Ya, ketika sakit baru ingin sedekah. Ketika sakit baru ingin ibadah keliru. Ya, lah kemarin kemana pak? Nah, maka hendaknya ketika sehat pun tetap niatan untuk taubat harus besar. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya. Hendaklah kalian wahai kaum mukminin bertobat kepada Allah semuanya, la'allakum tuflihun agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi jami'an atau tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Ya, taubat dengan penuh keikhlasan. Ya, dengan penuh penyesalan. Ini wajib. Ya, demikian pula dia tinggalkan kemaksiatan yang dia lakukan dan punya azm, tekad yang kuat di masa yang akan datang untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Ya. Ini taubat an-nasuha. Ya, meliputi tiga dimensi waktu. Ya. Yang dahulu dia sesali, yang sekarang dia tinggalkan kemaksiatannya dan yang akan datang dia bertekad untuk tidak diulangi lagi. Ya, ini taubatan nasuha. Nah, Kemudian wa an bimalahu bima lahu wa ma alaihi al huquq. Dan hendaknya ketika seorang mengalami sakit keras ya, dianjurkan untuk berbasiat dengan apa yang menjadi haknya ya dan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, mungkin dia ingat ya saya punya hak ya, saya punya piutang sama fulan-fulan diingatkan kepada kerabatnya ahli warisnya atau oh saya ya, punya tanggungan ini sama si fulan ya kewajiban yang harus ditunaikan ini juga hanya dipesankan kepada ahli warisnya wa ma indahu minal wada'i hatta turaddu ila ahliha demikian pula berwasiat ya dengan ya titipan-titipan yang ada padanya agar dikembalikan kepada pemiliknya kalau ada. Ini ketika sakit. Wa yusya bin nadari fi haqi auladi al-asaghir. Demikian pula berwasiat ya kepada kerabatnya, ya kepada ahli warisnya untuk memperhatikan hak-hak anak-anak yang masih kecil. Ya. Kemudian wa yusannu talqinul muhtadir qaula la ilaha illallah ya. Dan disunahkan pula bagi yang hadir untuk mentalkin orang yang sedang sekarat ya sakit keras ya ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah ya ditalkinkan ya diperdengarkan sekaligus diperintahkan agar yang sakit ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah nah kata Nabi alaihi salatu wassalam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah Ya, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan penuh penghayatan. Ya, dengan penuh persapan dan mengetahui tentang kandungan maknanya, maka dia akan masuk surga. Diriatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah muhaddis. Ya, beliau ahli hadis, pakar hadis di masanya. Abu Zur'ah Ar-Razi ya, korinya Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah ketika beliau sakit keras ya maka para muhaddisin menjenguk beliau menjenguk beliau ya dan para muhaddisin para ulama ketika melihat Abu Zur'ah Ar-Razi sedang sekarat ya mereka ingin menerapkan sunnah untuk mentalkin setiap orang yang sedang sekarat ya ingin menyebutkan satu hadis tentang hal ini ya namun mereka segan nggak enak kenapa ini yang mereka jenguk ini ulama besar ya mereka segan namun tetap ya rasa canggung mereka ya tidak menghalangi mereka untuk mengamalkan sunnah akhirnya tetap dibacakan ya, oleh para ulama ini hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk mentalkin ya, orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka sebutkan dengan sanatnya. kalau hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan an sahabi an Rasulillah. Sebutkan hadisnya. Ya. Kemudian ketika sedang sekarat Abu Zur al razi dalam kondisi sakit beliau tetap ya, kuat ingatannya bahwa sanat yang disampaikan oleh para ulama tadi itu ada yang keliru, ada yang salah. Ini sakit keras loh ya. Ya, kata beliau, la, bukan itu sanatnya. Tapi yang benar adalah ini. Kalau hadatsana fulan, an fulan, an fulan, an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Annahu qal, man kana yu'mi ataupun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ya dan ternyata ini kalimat yang terakhir beliau yang beliau ucapkan dan setelah itu beliau meninggal rahimallahu taala nah sehingga dari sini menunjukkan anjuran ya untuk mengucapkan atau mentalkinkan ya orang yang mustadir yang sekarat ya dengan kalimat la ilaha illallah kata Nabi dalam hadis yang lain laqinu mautakum la ilaha illallah ya nah laqinu mautakum la ilaha illallah ya hendaklah kalian mentalkin orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah dan termasuk kesalahan ya sebagian kaum muslimin mentalkin orang yang sedang sekarat bukan dengan kalimat la ilaha illallah tapi dengan surat yasin ya dengan harapan ya agar dimudahkan kematiannya Bahkan sebagian lagi meyakini ketika dibacakan surat Yasin itu bisa menghambat kematiannya, gak jadi mati. Ya. Nah, ini yang mendingnya. Kaum muslimin seperti ini, meskipun ini bid'ah. Ya. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat ini termasuk bid'ah karena hadisnya dhaif, lemah. Ya. Dan lebih parah lagi kalau yang dibacakan bukan surat Yasin, ya bukan zikir bukan la ilaha illallah tapi malah musik ya seperti kondisinya orang-orang kafir ya saya pernah menyaksikan ya, di ruang ICU ya, di rumah sakit ini sebelah kiri sekarat muslim sebelah kanan sekarat kafir kalau yang di sini surat yasin yang di sini band. Semua alat musik dibawakan. Ya, ya pianonya, ya biolanya, ya gitarnya, subhanallah. Jadi ketika sekarat ributnya luar biasa. Ya, naudzubillah. Yang sini yang muslim, ya sini yang dibacakan. Ya, mana yang benar? Enggak ada yang benar. Salah semuanya. Allah musta'an. Ya, kemudian kata beliau, wa yusannu tawjihuhu ila qiblati fa idza mata nah dan disunahkan pula tawjihuhu ila qiblah kata beliau disunahkan ketika dia sedang ya, sakit keras untuk diarahkan ya, tubuhnya tadi ke arah kiblat dan ini pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa termasuk disunahkan. Ya, termasuk sunnah ketika sakit keras ya, dia diarahkan tubuhnya ke arah kiblat. Nah, meskipun dalam hal ini bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan tentang anjuran dalam hal ini. Ya, anjuran untuk e, mengarahkan tubuh ya, orang yang sedang sakit keras ke arah kiblat nggak ada ya namun ini pendapat sebagian ulama ya oleh karena itu disebabkan karena tidak adanya hadis yang sahih sahih yang menjelaskan tentang anjuran mengarahkan tubuh orang yang sakit keras ke arah kiblat ya maka sebagian ulama menyatakan makruh bahkan termasuk tidak disyariatkan bahkan termasuk bid'ah ya oleh karena itu yang ada dari ulama salaf adalah pengingkaran ya pengingkaran ya untuk mengarahkan orang yang sedang sakit keras ke arah kiblat seperti yang disebutkan ya, dari Zur'ah ya, Ibn Abdurrahman ketika beliau menjenguk Sa'id bin Sayyid rahimahullah ketika sakit keras dan ketika itu ada Abu Salamah bin Abdurrahman ketika Sa'id bin Sayyib sakit keras sempat beliau pingsan. Ya. Ketika beliau pingsan, maka ternyata posisi ranjang beliau sudah berubah, diarahkan ke arah kiblat. Ya. Jadi kalau misalkan awalnya ya kiblat ke arah barat ya. Misalnya ranjangnya awalnya ke arah eh, bujur ke timur, ya, ini ya, dimiringkan, dihadapkan ke arah kiblat. Ketika siuman, Sa'id ini rahimahullah ya, melihat dan menyadari bahwa posisi ranjang sudah berubah. Ya. Tengok kanan, tengok kiri sudah berubah ini ranjang saya ini. Ini kondisinya sakit beliau. Ya, maka ketika itu beliau langsung bertanya, ya, "Arahu bi ilmik?" Saya menyangka bahwa ini adalah perbuatanmu. Ya, kepada hadirin yang ada ketika itu. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman, "Ana amartuhum." Saya yang perintahkan mereka untuk memindahkan posisi ranjang Anda, wahai imam, ke arah kiblat. Fa'amara Sa'id ayu'ada firashahu. ayu'ada firashahu. Yang kemudian Sa'id rahimahullah memerintahkan kepada uh, para ulama yang ketika itu hadir agar mengembalikan ranjang beliau seperti sedia kala. Artinya beliau mengingkari. Ya, beliau nggak suka ketika ranjangnya diubah ke arah kiblat. Menunjukkan bahwa ini bukan termasuk sunnah. Wallahu taala alamu bisawab. <clears throat> nah, kemudian kata beliau, fa idza mata sunnah taghmidu ainaihi. Apabila ya, orang tersebut telah dipastikan meninggal, maka termasuk sunnah adalah memejamkan kedua matanya. Ya, ini termasuk hal-hal yang disunahkan. Ya, ketika menghadapi si mayit. Ya, sebelum diproses. Yaitu tadi. Ya, memejamkan kedua mata si mayit. Kenapa dipejamkan? Iya, karena orang meninggal ya ketika dia meninggal itu matanya terbelalak, melotot. Ya, ini ketika meninggal secara normal. Ya, diketahui sedang sakit di rumah sakit atau di rumah akan terbelalak matanya. Kenapa demikian? Ya, karena dia melihat ruhnya dicabut. Kata Nabi, "Idza beda ruh tabi ahlul basar." Ya, apabila ruh telah dicabut dari tubuh seseorang, maka keluarnya itu akan diikuti oleh pandangan matanya ya ke atas sehingga matanya akan terbelalak melotot ya sehingga ketika Rasulullah menjenguk Abu Salamah yang gugur ya pada peristiwa perang Uhud beliau melihat beliau sudah tergeletak kaku meninggal langsung dipejamkan ya ditutup kedua mata beliau radhiyallahu taala anhu nah dan ini satu kondisi di mana ya seseorang bisa melihat ruh, ya. Ada pun dalam kondisi normal, ya, maka nggak ada seorang pun yang bisa melihat ruh. Ya, saya melihat ruhnya si fulan itu gentayangan, nggak ada. Ya, ruh gentayangan itu nggak ada. Ya. Nah, Kemudian anjuran yang berikutnya wasatruhu bi saubin Ketika dia dipastikan meninggal, dianjurkan pula bagi kerabatnya, ahli warisnya untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian. Ya, langsung ditutup. Ya. Nah. Wa yusra'u bitazzihihi mahma amkan dan disunahkan pula untuk disegerakan proses ya, pengurusan jenazahnya apabila memungkinkan. Nah, maka ini juga termasuk hal-hal yang dianjurkan ya ketika seseorang dipastikan meninggal. Dan juga hal yang lainnya ya, yang juga dianjurkan adalah mendoakan kebaikan ya, untuk si majid. Nah, dan juga dianjurkan untuk menguburkan si majid di negeri atau di tempat dia meninggal dan tidak dipindahkan ke tempat yang lainnya. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya terkait seseorang yang menghadiri atau menjenguk orang yang dipastikan meninggal. Yang pertama tadi sunnahnya apa? Memejamkan kedua matanya. Yang kedua mendoakan kebaikan. Ya. Yang ketiga, menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian, dengan kain. Kecuali ketika dia meninggal dalam kondisi ihram. Maka tidak boleh untuk menutup kepala dan wajahnya. Dibiarkan seperti itu. Ya. Demikian juga disunahkan untuk menyegarakan, ya. bersegera mempercepat proses pengurusan jenazahnya. Dan juga termasuk hal yang lainnya adalah mengubur si mayit di tempat dia meninggal dan tidak dipindah ya ke tempat yang lainnya. Nah, dan bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan apabila seseorang berwasiat ya kalau saya meninggal tolong ya kuburkan saya ya di kampung halaman saya lah dia asalnya Jawa meninggal di Balikpapan nggak boleh ditunaikan wasiatnya. Wah nanti kualat deh, gimana? Nggak ada istilah kualat pak. Ya wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh diterapkan. Makanya kata beliau rahimahullah wa ida usa bi an yunqala ila baladin akhar bi an yunqala ila baladin akhar la tanfad la tunfad wasiyatuhu apabila si mayit tadi berwasiat ida ausa ya apabila dia berwasiat untuk memindahkan jenazahnya ke negeri yang lain, maka tidak boleh ya diterapkan wasiatnya. Nggak sah wasiatnya. Nah, sama seperti wasiat misalkan ya, kalau saya meninggal, misalkan dia nih ya punya tanah. Ini tanah saya wakafkan. Ya, silahkan untuk dibangun masjid. Ya, tapi dengan catatan, nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan ya saya di sisi masjid ini nggak boleh nggak sah wasiatnya nggak boleh diterapkan nah kenapa bertentangan dengan syariat فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون wasaraha bihil muhaqqiqun ya. Karena memindahkan si mayit dari negeri tanpa dia meninggal ini haram. Berdasarkan pendapat yang paling sahih dan yang terpilih ya dari pendapat mayoritas para ulama dan ini yang disebutkan secara tegas oleh ahlu tahqiq ya alaihim rahmatullah nah demikian pula termasuk yang dianjurkan adalah bersegera ya di dalam melunasi hutang-hutang si mayit nah Wallahu taala alam suam. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Ya. Untuk fasal yang pertama misal dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Bismillah Ta'ala ya, Terkait dengan proses ya Tentang cara pemandian Demikian pula pengkafan dan seterusnya إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته